Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan dan penjelasan terhadap hadis yang ke sepuluh dari kumpulan hadis-hadis Al-Arba'in an Sekarang kita akan masuki hadis yang ke sebelas. Namun sebelum kita masuki hadis yang ke-11, perwakilan salah satu di antara antum membacakan hadis yang ke-10 dengan suara yang lantang, jelas, gamblang, lancar. Nam barakallahu fiikum. Suaranya yang keras. Antum. Bismillah. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى وقال أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمس بيديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajul yutilis yutilis safar asy'at abad wa mudiyadai ila sama ila rabbi ya rabbi wa matamu haram wa syrabu haram wa labasuhu haram wa wajadu haram fa ana yustajab lak wa muslim Na'am barakallahu fikum Suara yang jelas, gamblang, lantang, lancar. Tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu wasallam Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban Wa inna Allah amaru mu'minina bima amaru bil Faqala, ta'ala Ya ayuhar rukudu kuru minat tayyibati wa amalu sholiha Inni bima ta'amalun alim Faqala ta'ala Ya ayuhar ladhina aman kulu min tayyibati ma'arzuqnakum Umma dhakara rajula yutilu safar ash'ata akbar Yamuddu yadaihi ila sama' ya rabbi ya rabbi Wa mat'amuhu haram wa mashrubuhu haram wa malbasuhu haram wa budibil haram Fa'anna yustajabulah muslim Naam barakallahu fikum. Hadis pertama lancar, jelas, gamblang, keras suaranya. Bismillah. Naam ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Perhatikan baik-baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi. Siapa namanya? Endak akhan Abdullah. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Abu Zakaria. Pertanyaannya untuk antum. Bagaimana keadaan Zakaria anaknya Imam Nawawi ini? Imam atau majhul atau thiqah atau bagaimana? Imam, Masya Allah, ahlan sahlan. Bagaimana keberadaannya anaknya Imam Nawawi? Kan Abu Zakaria. Nah, Zakaria ini bagaimana keadaannya? Orangnya itu terkenal, masyhur, imam atau bagaimana? Wal alam. Imam atau bagaimana? Apa? Sikah. Apa? Muhandis. Muhaddis atau muhandis? Muhaddis. Ahsanta. Allah ya. Ustaz. Bagaimana keadaannya Ah Yusuf? Belum punya anak. Ingat-ingat. Imam Nawawi belum punya anak karena beliau meninggal dunia dalam keadaan belum sempat menikah. Walaupun kunyahnya Abu Zakaria. Jangan terkelabui dengan kunyah karena tidak setiap yang punya kunyah itu punya anak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kunyanya siapa? Abdul Abbas. Enggak punya anak namanya Abbas. Mau ya? Jadi jangan kalau ditanya langsung, wah ini Imam Nawawi ini anaknya imam juga. Bukan. Enggak punya anak karena beliau meninggal dunia belum sempat apa? menikah. Naam. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Al-Hadithul Hadi Asyara. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raihanatihi. Dari hadisnya Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam dan juga naam anak kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu cucu yang paling beliau sayangi di antaranya adalah Hasan bin Ali ini. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Hasan bin Ali Berarti Hasan anaknya Ali, Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Rasulullah. Siapa namanya? Istrinya Ali bin Abi Thalib. Fatimah. Na'am barakallahu fikum. Pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan na'am barakallahu fikum dua pemuda. Pemimpin para pemuda penduduk surga. Siapa dan siapa? Hasan dan Husain. Sebagaimana yang hadis sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih innal hasana wal husain sayyida syabab ahlil jannah sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga Hasan dan Husain Hasan dan Husain cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. namun di sana ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang sangat jahat dari kalangan Syiah Rafidhah mereka hanya menyanjung siapa Husain saja yang mereka sayangi Husain saja Hasan kata mereka penakut. Eh, Hasan katanya pengkhianat. Kenapa kok bisa demikian? Karena khilafatun nubuwah, ya kepemimpinan an-nubuwah itu ditutup dengan kepemimpinannya siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan. Di akhir-akhir khilafah Ali bin Abi Thalib terjadi semacam perselisihan yang sangat genting. Hendak nam terjadi tumpah eh, kalau fikum peperangan antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ingat-ingat ya. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun Hasan bin Ali ini kata orang Syiah Rafidah, kenapa Hasan tidak merebut dan justru malah menyerahkan kekuasaan bapaknya kepada Muawiyah bin Sufyan. Ini kritikan mereka. Padahal Rasulullah sudah mengatakan apa? Na barakallahu fikum inna innatni hada sayyidun. Nah, sesungguhnya ada pada cucuku ini sayyid, seorang tuan pemimpin. Wa an yusliha bihi baina at-ta'ifataini al-'azimataini minal mu'minin atau minal muslimin. Artinya apa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membikin damai dengan sebab cucuku tersebut yaitu Hasan dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin atau muslimin. Kelompoknya siapa tadi? Hasan, kelompoknya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Benar. Ternyata Hasan bin Ali bin Abi Thalib tanazul. Menyerahkan kekuasaannya diserahkan sepenuhnya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka untuk apa? Membendung agar tidak terjadi pertumpahan darah. Mau salah ya? Nah, kata Syiah Rafidah ini Hasan ini penakut ini. Lah kenapa? Seharusnya kekhilafan bapaknya itu diperjuangkan gitu loh. Kok malah diserahkan Muawiyah bin Abi Sufyan? Kalau antum ke Yaman sana, dengar suara Muawiyah gitu kalau orang Syiah Rafidah paling benci. Mas muka siapa namamu? Muawiyah. Tidak suka mereka. Karena mereka anu, beranggapan Muawiyah itu perampok kata mereka. Merampok jabatannya kepemimpinan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Allah musta'an. Kalau Husain mereka agung-agungkan, Husain, ya Husainah, ya Husainah. Intinya di agung-agungkan. Nah, barakallahu fikum apalagi kata mereka dikenal Idul Ghadir. Idul Ghadir itu hari rayanya mereka, hari terbunuhnya Husain di tanah Karbala katanya. Padahal kalau kita telusuri siapa yang bunuh? Syiah sendiri. Cuman memutarbalikkan fakta. Allah musta'an. Hingga saat ini, kalau di sana dikenal Idul Ghadir, di Yaman sana, di gunung-gunung itu mesti ada api dinyalakan. Nah, kemudian ritualnya di pagi harinya biasanya gunung-gunung ditembak dengan peluru asli, enggak sembarangan, peluru asli. Lah kenapa ditembak? Ini Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Gunung dibilang Muawiyah. Marahnya itu bukan main. Nah, Allah musta'an. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah Hasan bin Ali sahabiyun jalil. Nah, beliau adalah nah barakallahu fikum hafizakumullah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga cucu kesayangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang dipetik dalam biografi yang sudah kami sebutkan, Hasan dan Husain pemimpin para pemuda penduduk surga. Jangan sampai lupa. nah barakallahu fikum radhiyallahu anhuma qala beliau berkata hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka tinggalkanlah semua perkara yang meragukan dirimu kepada perkara yang tidak meragukan dirimu ini termasuk kaidah yang besar qaidatun azimatun fi qawaidil fiqhiyah termasuk kaidah yang besar di dalam masalah apa? Di dalam masalah kaidah fikih yang ada keterkaitan dengan apa? al yakinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau meragukan bagaimana? Tinggalkan selesai. Ini dagingnya asli atau enggak nih? Kok dagingnya kayak daging babi tapi dari sisi, dari sisi kanan ada daging sapi? Ragu dia. Kalau ragu bagaimana? Kalau ragu ditinggalkan, bukan malah dia mencicipi. Dalilnya mana ini? da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah kepada perkara-perkara yang tidak meragukan dirimu. Pak maksudnya ya? Jadi kalau antum menjumpai suatu perkara kok ragu, itu jangan malah ditelusuri dalam artian dijerumuskan sekalian kemudian mengikuti perkara yang ragu jangan. Ikutilah yang yakin. Karena sesungguhnya yang namanya yakin itu tidak bisa, tidak bisa hilang dengan apa? keraguan. Contohnya antum salat. Allahu akbar. Ini kok kayak ada suara eh, kayak ada suara di dalam dari perut itu ada suara kayak kentut gitu ya. Tapi bukan kentut, hanya bisikan-bisikan. Jangan ditinggalkan sholatnya, Paham ya? Lanjutkan saja. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengajukan tentang salah seorang yang dia menjumpai sesuatu dalam sholatnya, Rasulullah mengatakan apa? La yang sarif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Bilang sama orang tadi, jangan tinggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau menjumpai baunya. Suara kentut, bau kentut baru boleh keluar. Tapi kalau suara dan kentutnya dia sendiri, paham ya? Tapi kalau suara kentutnya orang lain kok dia keluar, berarti gagal paham. Apa maksudnya ya? Perlu diperhatikan baik-baik dalam kitab fikih dibahas itu ya. Maksudnya itu mendengar suara ya suara kentut dia sendiri atau mencium bau ya bau kentutnya dia sendiri. Tapi kalau baru sholat kemudian mencium bau kentut orang lain kok dia keluar gagal paham. Maksudnya ya? Pahami baik-baik itu. Dalam masalah fikih dibahas ya, al-yaqinu la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ini insyaallah taala mudah dihafal dan dan kami harapkan besok sudah hafal semuanya, enggak perlu ditunda-tunda lagi pendek hadisnya. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Penting sekali ini. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Ini sekarang banyak transaksi jual beli online, Ustaz tapi meragukan, tinggalkan sudah, meragukan katanya. Kalau dia kata tapi yakin halal, ya udah, jalankan kalau halal. Tapi kalau udah ngomong tapi meragukan ini Ustaz. Nah, meragukan kok jalankan jangan. Kalau meragukan tinggalkan ini hadisnya. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Kenapa sih? Karena sesuatu yang meragukan itu apa? Nah, orang biasanya bimbang dengan sesuatu yang meragukan. Oleh karena itu disebutkan dalam ungkapan apa kemarin itu? Al yaqinu Nah, al ilmu bidayatul yaqin karena annal jahla bidatus syak. Keraguan itu muncul karena ada kebodohan. Ragu dia. Paham ya? Nah, ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Antum yakin karena berilmu. Coba so, kalau antum enggak berilmu, pasti ragu. Ini hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Ragu dia karena tidak ber berilmu. Tapi kalau berilmu muncullah keyakinan. Mau salah ya? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian juga termasuk sebab orang itu ragu, bimbang itu karena kedustaan. Jadi kalau jual beli upayakan jujur. Paham ya? Untungnya banyak enggak masalah tapi jujur. Paham ya? Taruhlah seandainya dia dapat untung sedikit, itu yang penting berbarokah dan juga halal. Intinya jujur tadi barakallahu fiikum. Karena apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan apa? As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Jujur itu tenang. Kalau orang jujur tenang, coba antum lihat orang yang dusta, ribah, bimbang, ragu dia. Antum tadi kemana? Oh, tadi tadi wah. Karena dia enggak jujur, enggak jujur. Coba kalau jujur, tadi kemana? Ke depan. Selesai. Jujur kan? Coba kalau dia enggak jujur bohong, bingung dia. Nah, kemana tadi? Tadi tadi ah. ngomongnya enggak jelas gitu loh. Karena dia apa? Karena dia enggak jujur tadi. Tapi kalau orang jujur, itu tumak ninah, tenang. Ingat-ingat kalau tadi ya, hadis yang sahih yang sering atau dengar, as-sidqu tuma'ninatun wal riba ribatun. Jujur itu sumber ketenangan, sedangkan al kadib dusta riba, nam sumber kebimbangan, keraguan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Coba antum jumpai di pasar-pasar itu orang kalau bohong, eh, jual pakaian atau jual apa, dia bohong, itu kalau dikejar terus dia bingung dia. Wah, Bingung dia, jawabnya nggak tenang dia, karena dia bohong. Coba kalau jujur, tenang tenangan Tenang hatinya. Mau salah ya? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azan wasakumullah hadis yang ke-11 ini kita lihat rawahu at-Tirmizi. Rawahu nam at-Tirmizi wan Nasa'i wa qala at-Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Hadisnya diucapkan oleh Imam at-Tirmizi hadis hasan sahih. Ini ada dua kemungkinan hasanun li dzatih sahihun li ghairih. Maksudnya gitu. Kalau hasan sahih itu. Paham ya? Hasanun li dzatih sahihun li ghairih. Karena orang bingung ini sudah hasan kok sahih. Katanya hadis hasan sendiri, sahih sendiri. Kita katakan ada kemungkinan besar maknanya hasanun sahih, hasanun li dzatih sama enggak dengan sahihun li ghairih? Sama. Paham belum? Di dalam matan itu tulisannya itu kan hasanun maksudnya apa? Hasanun li dzatih sahihun li ghairih. Mahum? Itu ihtimalnya biar enggak bingung karena orang belajar mustalah katanya hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi kok digabung di, di sini ini? Bagaimana ini? Kok digabung bagaimana ini? Solusinya ingat-ingat. Solusinya kalau digabung seperti ini, kemungkinan besar hasanun li dzatih sahihun li ghairih. Jadi enggak perlu bingung antum. Paham itu ya? Karena hadis hasan itu sudah kata lewat dua kan? Hasan li ghairih, hasan li dzatih. Sahih, sahih li dzatih, sahih li ghairi Nah, hasan li dzatih seperti sahihun li ghairi Jadi enggak perlu bingung itu loh. Kok digabungkan? Nah, faedahnya yang perlu antum hafal namanya Imam Tirmizi sama Nasa'i. Al-Imam at siapa namanya? Abdurrahman Naam Abu Isa Muhammad bin Isa at Masukkan dalam kategori nama-nama para imam. Paham ya yang punya catatan seperti itu karena ini sering muncul ini. Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. An-Nasa'i. An-Nasa'i, siapa namanya? Al-Imam An-Nasa'i. Eh, na'am barakallahu fikum. Usamah. Naam Hasan Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib. Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i Rahmatullahi alaihim ajma'in. Mahu salah ya. Ini diulang-ulang terus ini. Hadisnya sahih. Na'am barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi ingat-ingatnya hadis yang ke-11 ini da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini ada keterkaitan dengan kaidah fikhiyah yang sering muncul, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi antum yakin, udah itu dibangun di atas keyakinan. Antum dari rumah sudah wudu, sampai ke masjid kok ragu, sudah wudu atau belum tadi ya? Dibangun ke hukum asal, sudah wudu, enggak perlu antum wudu lagi. Dari rumah kok belum wudu, sampai masjid lupa, sudah wudu atau belum ya? Padahal dari rumah belum wudu, kembali hukum asal belum wudu, berarti wudu dulu. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, hadzal haditsu 'anil Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari hadis Hasan bin Abi Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Hasan ini anaknya Ali, Ali anaknya Abu Talib, cucunya Rasulullah SAW Hasan tersebut. Mahum ya? Ali menantunya Rasulullah SAW. Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Naam, jangan sampai lupa ya. Berikutnya, Wal Hasan wal Husain ibna Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Hasan dan Husain itu dua-duanya adalah anaknya Fatimah. Nah, Fatimah itu apanya Rasulullah? Fatimah itu apanya Rasulullah? Anaknya atau keponakannya? anaknya, dari eh, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Walihada oleh karena ini qala beliau berkata sibtir Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asibtu perhatikan baik-baik asibtu itu apa? Maknahu ibnul binti. Ternyata dalam bahasa Arab dibedakan. Sibtu itu maknanya adalah ibnul binti, anaknya anak perempuan. Jadi misalkan antum punya anak perempuan, kok punya anak itu cucu kita bukan? Cucu kita nah, cucu kita dari jalur anak perempuan itu namanya sibtun bahasa Arabnya. Paham ya? Lihat terus kalau cucu dari jalur anak laki-laki apa namanya? Hafidun. Kita lihat. Wa awamal hafidu fa ma'nahu ibnul ibn, ya kan? Adapun hafidun itu juga cucu, cuman maknanya adalah anaknya anak laki-laki. Paham belum? Tak gambarkan gini. Contohnya anak punya dua anak. Anak laki-laki sama anak perempuan. Nah, anak perempuan anak ini punya anak. Itu namanya sibtun. Cucu dari jalur anak perempuan. Nah, anak laki-laki anak suatu ketika menikah punya anak. Nah, anak dari jalur anak laki-laki tadi namanya apa? Hafidun. Paham bedanya? Hafidun. Itu cucu juga artinya. Bahasa Indonesia sama cucu itu. Seperti amun sama khalun. Artinya apa bahasa Indonesia? Ya paman gitu aja. Walaupun dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau amun paman dari jalur bapak, kalau khalun paman dari jalur ibu. Beda kan? Dalam bahasa Indonesia sama. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Naam. Kita lihat qauluhu wa raihanatihi ay raihanatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya itu adalah buah kasih. Karena raihana itu nama semacam bunga itu ya. Kita lihat ay raihanatur rasul sallallahu Wa raihanatu hiya az-zahratu allati laha raihatun thayyibatun masyaallah. Raihanah itu adalah nama bunga yang memiliki bau yang sedap. Baunya itu sedap, baunya wangi. Nah, jadi seakan-akan ada buah kasihnya Rasulullah SAW. Siapa tadi? Hasan. Nah, barakallahu fikum. Fahada wasfun lil Hasan. Ini sifat untuk Hasan radhiyallahu anhu li'annahu tayyibun karena beliau adalah tayyib. Nah, ini termasuk apa? termasuk keutamaan beliau karena langsung dipersaksikan termasuk penduduk apa tadi? surga. Pemimpinnya para pemuda penduduk surga Hasan dan Husain. Nah, karena memang di dalam hadis itu terkadang dinaskan disebutkan dalil khusus bahwasanya para penduduk surga fulan fulan fulan fulan. Terkadang ada secara umum, semua kaum mukminin di surga. Jelas enggak itu? Jelas. Tapi rinciannya bagaimana? Ada disebutkan dengan dalil ada yang sebutkan apa? Dengan secara global tadi itu. Yang dengan dalil seperti al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikasih kabar gembira dengan surga. 10 orang tersebut siapa? Antum mampu nggak nyebutkan semuanya 10 orang tersebut? Mampu nggak kira-kira? Mampu nggak nyebutkan 10 orang yang dijamin surga tersebut? Mampu nggak kira-kira? Kalau mampu, bilang mampu sebutkan. Ayo, sebutkan. Apa? Khulafa Rasyidun, empat sudah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kurang enam lagi. Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Zubair bin Awam. Ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang nomor tiga lagi. Sa'id bin Zaid, kurang dua lagi. Talha bin Ubaidillah, kurang satu lagi. Dekat antum itu awalnya. Namanya awalannya dekat dekat antum itu. Siapa berarti? Belum ada gambarannya. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Paham ya? Abdurrahman bin bin Auf. Itu 10 orang dijamin masuk surga. Ada lagi ya kira-kira yang dinaskan dengan dalil? Banyak. Di antaranya apa lagi? Siapa lagi? Hah? Ibnu Umar. Ada lagi? Sudah? Siapa lagi? Siapa? Fatimah juga jelas. Ada lagi? Siapa? Ukasha bin Mehson. Ada lagi? Eh? Sanusan jelas. Yang jelas banyak sekali barakallahu fikum kalau diglobalkan semua kaum mukminin penduduk surga. Ahlu Badr itu secara global tapi di dalam lingkupan global yang besar. Paham ya? Semua kaum mukminin penduduk surga. Ahlu Badr juga dijamin masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat berikutnya. Jammalahu Allah azza wa jalla fi khalqihi wa fi khuluqihi radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala membikin dia itu indah. Siapa dia ini? Hasan. Allah Subhanahu wa taala membikin Hasan tersebut indah baik dalam postur ciptaannya maupun akhlaknya. Akhlaknya baik, postur tubuhnya juga baik. Paham ya? Nah, ciptaannya juga baik. Wa qala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Hasan tersebut, "Inna ibni hadza sayyidun." Ini perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya anakku ini adalah tuan. Anakku maksudnya apa maksudnya? Cucuku. Paham ya? Karena terkadang cucu dianggap anak dulu, gitu paham ya? Nah, anakku maksudnya adalah cucuku. Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, pemimpin wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membuat damai dengan sebab cucuku tersebut antara dua kelompok yang berselisih dari kalangan mukminin. Kelompoknya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Wasafahu bi annahu sayyidun Rasulullah mensifati Hasan bahwasannya Hasan adalah sayyid pemimpin. Wa sayyidu ma'nahu ar-ra'is. Perhatikan baik-baik ini. Sayyid itu maknanya ra'is pemimpin. Wal mu'azzam pembesar. dzul qadr memiliki kedudukan wal makanah dan juga memiliki na barakallahu fikum tempat atau kedudukan yang tinggi. Paham ya? Nah, martabat yang tinggi. Wa huwa kadzalik radhiyallahu anhu. Memang beliau seperti itu. Memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki na barakallahu fikum Naam, keutamaan yang sangat besar dan luar biasa. Li'annahu min baitin nubuwah, karena sumbernya dari apa? Dari rumah kenabian. Coba Hasan, cucunya siapa tadi? Cucunya Rasulullah SAW. Anaknya siapa tadi? Anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. putranya siapa tadi? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Wali li'annahu fi nafsihi tayyibun karena Beliau sendiri yaitu Hasan itu sudah thayyib, bagus, baik orangnya. Thayyibul khuluq, baik akhlaknya, wa thayyibud din dan baik agamanya, wa thayyibul a'mal dan baik pula amalannya, wa min mazayahu ma jara ala yadihi mimma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min haqqi min haqqni dima'il muslimin. Dan termasuk keistimewaan keistimewaan keistimewaan beliau adalah sebagaimana yang telah terjadi melalui tangan beliau dari apa yang Rasulullah telah kabarkan berupa apa? Berupa menjaga darahnya kaum muslimin. Yaitu ketika terjadi apa? Ingin terjadi peperangan antara kubunya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang mendamaikan? Siapa yang tanazul? Hasan bin Ali tersebut. maum ya? Na'am barakallahu fiikum Lamma buyi'a bil khilafah ba'da maqtali abihi Ali radhiyallahu anhu. Ketika dibaiat untuk menjadi pemimpin setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi setelah terbunuhnya bapaknya itu Ali bin Abi Thalib, intinya ada fitnah yang dahsyat di situ. Nah, barakallahu fikum. Karena masalah khilafah kepemimpinan tersebut. Apakah langsung semuanya berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan atau meneruskan jabatan bapaknya itu Hasan bin Ali tadi itu atau bagaimana? Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab perdamaian tersebut melalui tangannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Naam radhiyallahu anhu. Wa kana Muawiyah radhiyallahu anhu ma ahli Syam fi harbin ma'ali wa man kana ma'ahu. Padahal waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan bersama penduduk Syam berada di peperangan nah melawan Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersamanya. Sama-sama sahabat. Fitnah. Fitnah barakallahu fikum. Naam. Terjadi fitnah saat itu qamat harbun baina ta'ifataini 'azimataini muslimin terjadinya peperangan antara dua kelompok yang sangat besar dari kalangan kaum muslimin kenapa kok besar sama-sama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat yang mulia kemudian Ali bin Abi Thalib juga sahabat yang mulia na barakallahu fikum ta'ifatun yataza'amuha ta'ifatun yataza'amuha Ali radhiyallahu anhu ada sekelompok yang menjadikan pemimpin itu Ali dan pemimpinnya wa ta'ifatun yataza'amuha Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan pemimpin, kelompok yang satunya menjadikan pemimpin siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Naam barakallahu fikum. Perlu diperhatikan baik-baik. Bisababi maqtali Utsman. Sebabnya apa? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Berarti ya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Naam. Faqad fataha maqtal Utsman radhiyallahu anhu 'alal muslimin baban la yazalu ilal an wal muslimun yu'anuna minhu. Dan sungguh telah terbuka nah setelah eh, terbuka apa? terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu 'alal muslimin nah barakallahu fikum terhadap kaum muslimin baban pintu, terbuka pintunya. Nah barakallahu fikum setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu ter, eh, pintu terbuka. Pintu apa maksudnya? Ya pintu fitnah. Nah, barakallahu fik banyak peperangan atau yang semisalnya la yazalu ilal an hingga saat ini. Wal muslimun yu'anuna minhu. Nah, kaum muslimin saling apa? Nah, barakallahu fikum apa yu'anun? Saling apa? Hah? Apa yu'anun? Apa? Nah, barakallahu fikum Maksudnya saling apa saling nam yu'anun itu bisa jadi saling perhatian. Eh, saling perhatian atau saling memperhatikan perkara tersebut. Karena pintu yang terbuka itu bukan pintu sembarangan, pintu fitnah. terjadi perangan yang setelahnya. Wa babul fitnah ini perhatikan baik-baik ini. Maksudnya di sini adalah pintu fitnah wal billah. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'al Hasan radhiyallahu anhu annal amra ala hadha syakli ketika Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu melihat perkaranya seperti ini, keberadaannya seperti ini, wa anil harba qa'imatun bainal muslimin dan peperangannya terjadi antara kaum muslimin, sembarangan antara kaum muslimin. Tanazzala 'anil khilafah li Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau akhirnya tanazul, mengalah. Mengalah dari jabatan kepemimpinan tersebut diserahkan kepada Muawiyah bin Nam Abi Sufyan. Na barakallahu fikum radhiyallahu anhu. Paham maksudnya ya? Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan diserahkan, mengalah dia. Karena keadaannya ngeri sekali. Peperangan ini antara para sahabat ya. Dalam artinya kubunya Ali bin Abi Thalib melawan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, anaknya Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan tanazul gitu. Nah, barakallahu fikum mengalah demi menahan dan terbendungnya apa? darahnya kaum muslimin biar enggak ada pertumpahan darah. Nah, ini dituduh siapa? Syiah Rafidah katanya penakut jaban katanya. Allah musta'an. Syiah Rafidah itu intinya barakallahu fikum kalau kita telusuri, mereka sendiri enggak mengatakan Islam gitu, tapi Islam Syiah. Ada tambahannya, Islam Syiah. Allah musta'an. Dan kalau di Indonesia wallah alam nampak atau tidak, yang jelas ritual mereka sebagai contoh saja biar nanti berhati-hati. Kalau salat mereka tangannya tidak bersedekap Ini yang sudah i'tiqadi, yang sudah keyakinan ya. Allahu akbar. Nah, gini tangannya. Irsal. Paham ya? Nah, tangannya itu enggak sedekap gini gitu loh. Paham ya? Kemudian biasanya yang sudah bisa dikatakan ekstrimnya mereka itu kalau kemana-mana bawa kalung. Kalung atau simpan di tas, kalungnya itu nanti nah kalau fikum ada semacam nah potongan tanah keras tanah Karbala katanya. Jadi kalau sujud itu enggak langsung sujud ke lantai. Tempelkan dulu baru sujud. Paham ya? Yang berikutnya ketika tasyahud Nah, kalau mereka baca dan antum misalkan kedengaran atau misalnya ditambahi asyhadu anna aliyan waliyullah. Lalu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya biasanya mereka punya masjid-masjid atau musola sendiri di rumahnya. Biasanya ya, walaupun nggak semuanya, tapi biasanya punya musola atau masjid sendiri di rumahnya. Dan kalau ditelusuri di rumahnya banyak foto-foto Al Khumaini. Nah, Al Khumaini, pembesar mereka. Allah musta'an itu diantara ciri-ciri Syiah Rafidhah. Tapi kalau di Yaman sana terang-terangan memang orang awamnya aja Syiah. Tapi Syiah Zaidiyah. Istilah Syiah Zaidiyah ya, yang mereka menisbahkan pada Zaid bin Ali itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Ya? Tapi mereka belum ekstrim. Tapi adanya sudah dibedakan adanya Kalau kita kan adan normal. Kalau mereka ditambahi lagi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka ditambahi apa kemarin? Hayya 'ala khairil 'amal. Hayya 'ala khairil 'amal. Tambahnya gitu tambahnya. Kalau nanti nggak percaya saksikan sendiri kalau Anda pergi ke Yaman sana. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas Syiah Rafidah di sana itu banyak sekali. Nah, kecilannya namanya Syiah Zaidiyah. Disebutkan oleh Imam Syaukani atau yang lainnya dengan semakna bahwasanya datangkanlah kepada ku Syiah yang Zaidi yang kecil, nanti pasti besarnya di Syiah Rafidah. Buktinya ketika perang di Yaman itu, Syiah Zaidiyah itu kalau ada peperangan gabungnya kepada Syiah Rafidah. Walaupun Zaidiyah Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ini hanya gambaran global saja barakallahu fikum bahwasanya Syiah rafidah mereka sangat benci dengan Hasan, Muawiyah, nah barakallahu fikum, Abu Bakar, Umar, enggak mau mereka. Karena mereka menyangka Abu Bakar dan Umar pembegal katanya. Allah musta'an. Sejahat itu bayangkan itu. Kok pembegal kenapa? Karena Abu Bakar pembegal kekuasaan Ali katanya. Seharusnya Ali itulah pemimpin pertama kali setelah Rasulullah meninggal. Itu sangkaan mereka. Lah Umar, Umar juga sama. Allah musta'an. Utsman, Utsman enggak ada bedanya katanya. Allah musta'an. Lah terus siapa pemimpin yang berhak? Ali. Oleh karena itu pemimpin mereka yang sangat ekstrim hingga mengangkat derajatnya Ali menjadi ilah, siapa itu? Siapa itu? Pemimpin mereka Syiah Rafidah yang saat itu mengangkat derajatnya Ali sampai tingkatan derajat ilah, ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali kamu tuh benar-benar Allah katanya. Eh, siapa itu? Naam, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kelompoknya dikenal As-Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah ini kelompok yang ekstrim. Ekstrim pecahan daripada apa? Syiah Rafidah tadi. Mengatakan, "Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah." Bayangkan. Ekstrim. Nah, barakallahu fikum. Nah, berlebihan di dalam apa menyanjung Ali bin Talib hingga derajatnya pun apa? Dilebihkan. Bayangkan bukan nabi juga, tapi langsung dikatakan engkau adalah Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib saat itu marah. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum perhatikan baik-baik. Saat itu Ali bin Abi Thalib marah. Akhirnya membuat apa? Api dinyalakan. Orang-orang yang sependapat dengan Abdullah bin Sabah dibakar. Namun hukum ini ternyata diselisih oleh siapa? Sahabiyun Jalil Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Karena hukum masalah membakar itu siapa yang berhak? Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu ana, kalau seandainya saat itu yang menghukum adalah aku, Nah barakallahu fikum maharatuhum. Nisanya aku tidak membakar mereka. Nah, tapi diapakan? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah dia, bukan dibakar. Kenapa? Li'annani sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Berarti saat itu ketika Ali membakar mereka, mereka semakin yakin, oh berarti ini Allah itu loh. Karena apa? Hadis ini tadi tidak ada yang boleh mengatap dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Saat itu Abdullah bin Sabah al-Yahudi, nah barakallahu fikum, nah pemikirannya pun meluas hingga kelompoknya dikenal Sabaiyah. Kelompok apa tadi? As-Sabaiyah. Allahul musta'an. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, lihat jelihat ini ad-dima dalam rangka Hasan tersebut tanazul yaitu mengalah dalam rangka untuk menjaga darah. Wa sumiya hadzal 'amu 'amal jamaah. Masyaallah faedahnya Jadi antum ada faedah di sini perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Hari ketika tanazulnya Hasan, hari ketika Hasan itu mengalah dan bersatunya kaum muslimin antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya siapa? Muawiyah bin Sufyan dikenal dengan Amul Jamaah, tahun jamaah. Karena semula berpisah, berperang jadi gabung gitu loh. Dikenal dengan apa? Wasumya hadzal 'amu 'amal jamaah. Ini nanti kalau terulang-ulang jangan lupa ya katanya tahun jamaah itu tahun apa? Wah, kalau bingung berarti belum paham. Paham ya? Kita katakan 'amul jamaah itu tahun yang apa? Yang hasan tanazul. Mengalah, nah, menyerahkan kekuasaan bapaknya kepada Muawiyah bin Sufyan dalam rangka untuk apa? Membendung dan menutup enam celah-celah fitnah yaitu apa? Untuk menahan agar tidak mengalir darahnya kaum muslimin. Maksudnya agar tidak ada perperangan. Bergabunglah mereka, bersatulah mereka. Dikenal dengan apa tadi? Amul jamaah. Amul jamaah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum li'anal muslimin istama'u fihi karena kaum muslimin bergabung bersatu di situ wa hadza bi yang seperti ini dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala thumma bi fadlil hasan kemudian juga dengan keutamaan Hasan radhiyallahu anhu fatahaqqaqat fihi bisharatul rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya terwujudkan kabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Perhatikan baik-baik. Biar tahu artinya. Aku menghafal dari Rasulullah SAW. Tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan dirimu. Dan beralihlah kepada perkara-perkara yang tidak meragukan dirimu. Ini penting sekali. Jadi kalau antum ada permasalahan, bingung, kok ragu, ambil hadis ini. Yang ragu ditinggalkan Karena sesuatu yang meragukan biasanya itu apa? Ada unsur yang tidak benar di situ. Paham ya? Kalau seandainya itu enggak meragukan, nam dan yakin insya Allah itu kebenaran. Tapi karena ada keraguan tadi itu, maka kita berhati-hati. Kita lihat dak yani utruk. Mana dak itu artinya utruk tinggalkanlah. Ma yaribuk yani mata sukufi Tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukannya atau meragukanmu. Minar raib wa wasyak. Perhatikan ini, ar-raib syak itu artinya sama. Eh? Nah Na barakallahu fikum dari asal kata apa arroib raib Jadi tinggalkanlah yang meragukan dirimu. Ilamalah nyari buk perhatikan situ. Nam kepada perkara-perkara yang tidak meragukanmu. Ilasai syai' sakafi. yaitu kepada perkara yang apa? Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fa kana 'indaka kalau seandainya kamu di sisimu ada dua perkara, perhatikan baik-baik ini, di sisimu ada dua perkara, ahaduhuma masykukun fi salah satu di antara dua perkara itu kok diragukan, ini kok ragu ini bagaimana? Yang mana yang benar? Wasani laisa fihi syak, yang kedua kok enggak ada yang ragu. Apa maksudnya ya? Ada dua perkara, yang satunya meragukan, satunya tidak meragukan. Ta'khudul ladzi laisa fihi syak. Ambillah yang tidak ada keraguan di situ. Na'am barakallahu fikum. Wa hadza mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam Ini seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu yang sudah kita lewati, shubuhat faqad ali dinihi wa irdih. Ini. Sudah kita lewati kan? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ha? Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara halal dan haram ada apa? Ada perkara yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian apa solusinya? Famanittaqasyubuhat faqad istabara'a li dinihi wa irdihi faqad li maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat perkara yang samar perkara yang meragukan sungguh dia telah mensucikan agama dan kehormatannya nah barakallahu fikum ingat-ingat pantunnya Nah, jadi ada sedikit pantun kemarin mengenai hal ini. Orang itu kalau tidak mengotori kehormatannya dengan sesuatu yang jelek, walaupun pakaiannya itu pakaian enggak baru, pakaian sederhana, akan nampak bagus yang dia pakai. Tapi kalau pakainya mewah, harganya mahal misalkan, tapi dia sudah mengotori kehormatannya dengan sesuatu yang keji, yang kotor, tidak akan nampak bagus. Walaupun gaya pakainya bagus. Apa ya? Apa pantunnya kemarin? Naam Asans Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu. Fakullu rida'in yartadihi jamilu Artinya apa? Apabila seseorang tidak mengotori kehormatannya dengan sesuatu yang keji, yang jelek, maka setiap ridah pakaian yang dia, dia pakai akan nampak bagus. Walaupun pakaiannya apa? Sederhana. Nah, karena yang membuat dia baik atau buruknya itu kehormatannya itu yang dijaga. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, Faqalu da'manya ribuk, ay utruk mata tashukku Maksudnya tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Ila malay ribuk kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Ila syai'il ladzi laisa syakku syakkun kepada sesuatu yang di dalamnya tidak ada keraguan. Li ajli hanaf suka nafsuka wa tab'uda 'anil raib agar jiwamu itu tenang dan kamu menjauhkan dari perkara yang ragu. Orang itu kalau jauh dari perkara yang ragu tenang enggak jiwanya kira-kira? Tenang, uangnya halal, makanannya halal, minumannya halal. Tapi kalau dia megang uang, uang yang meragukan ini uang riba atau bukan ini? Eh? Uang riba atau bukan ini? Banyak uangnya ini, tapi ragu dia, nggak tenang hatinya. Akan uh, oh, gimana ini? Bagaimana ini? Tapi kalau uang halal walaupun jualan tempe atau tahu, paham ya? Nanti 50 ribu misalkan hasil jualan tempe misalkan. Dia yakin itu halal, udah tenang hatinya. Maksudnya ya. Tapi kalau uang Walaupun sebesar apapun ini uang riba misalkan atau uang meragukan, biasanya orang enggak tenang. Paham ya? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini, fa innaka idza akhadta bil mashkuk fi la tazalu nafsuka fi qalaqin wa fi hairatin. Perhatikan baik-baik ini. Karena sesungguhnya engkau apabila mengambil sesuatu yang meragukan, pasti jiwamu akan senantiasa berada pada kolak. Kolak itu tidak tenang, gelisah gitu loh. Gelisah wa fi hayrah dan kebimbangan. Ini bagaimana ini? Eh, uang ini anak dapatkan di depan Masjid Darut Taqwa. Satu tumpuk uangnya. Paham ya? Dihitung ternyata hampir satu M. Hampir saja. Nama barakallahu fikum, tapi ragu ini uang, uang siapa ini? Diumumkan dulu. Paham ya? Nanti kumandangkan dulu diumumkan, mungkin dengan tulisan atau yang semisalnya, eh, disebarkan kurang lebihnya setahun. Karena kalau sudah melebihi kadarnya sampai jutaan sampai miliaran misalkan, itu mau nggak mau kalau misalkan nah barakallahu fikum hafizakumullah tidak ketahuan siapa yang kehilangan diumumkan dulu sampai setahun. Setelah setahun kok nggak ada yang ngaku bagaimana? Boleh dia manfaatkan, tapi kalau ada pemilik yang datang, dia berhak untuk mengembalikan. Maksudnya ya, nah seperti itu. Tapi kalau barang yang sedikit, cuman misalkan mungkin eh barakallahu fikum 2000 rupiah, 500 itu masuk dalam luqathah masuk dalam nukotah antum boleh ambil langsung. Paham ya? Tapi kalau ternyata datang pemiliknya bagaimana? Kalau dia benar-benar pemiliknya, balikkan. Balikkan. Maksudnya ya, ini nanti masuk dalam kita fikih babul nukotah. Ada nukotah dan lakit. Nukotah itu barang-barang temuan. Kalau lakit itu biasanya untuk anak. Anak hilang kemudian antum nemu di jalan misalkan. Itu nanti lain lagi perusahaannya. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza jalla kita tutup yang terakhir biar sekalian selesai penjelasan hadis yang ke-11 ini. Wa idza akhadta bi ghairi al-mashkuk al-mashkuk fi itu annat nafsuka wartaha dhamiruka masyaallah. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik ini. Apabila engkau mengambil sesuatu yang tidak ada keraguan, niscaya jiwamu akan tenang dan akan tenang pula domirmu. Domir ini bukan kata ganti tapi hati Paham ya? Dhamir ini lain lagi dengan ilmu nahwu itu ya. Dhamiru kayak qalbuk maksudnya. Dhamir tadi qalb, hati. Jadi akan tenang hatimu kalau apa? Mengambil sesuatu yang tidak meragukan. Orang itu kan kalau mengambil sesuatu yang meragukan kan bingung dia, ini bagaimana ini? Uang siapa ini? Eh, kok sebanyak ini? Dia enggak enggak tenang dia. Tapi kalau sesuatu yang halal dia akan tenang. Fa idza syakakta fi malin hal huwa haramun aw halal? Apabila engkau ragu pada suatu harta, perhatikan baik-baik ini. Harta ini halal atau haram? Wa hunaka malun akhar. Di sana masih ada harta yang lain, konta anahu halal. Dan engkau yakin bahwasanya harta itu benar-benar halal? Khudil yaqina wa trukis syakka. Ambillah yang yakin, tinggalkanlah yang meragukan tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kadzalika idza istabaha 'alaika ta'amun bi annahu halalun wa ta'amun akhar laisa fihi syakkun annahu halal. Perhatikan Bapak ini. Seperti itu pula apabila tersamarkan di hadapanmu makanan, oh, makanan ini halal atau haram ini? Yang satunya makanan jelas-jelas apa? Halal misalkan. Ambil yang mana? Yang jelas-jelas halal. Paham ya? Ingat-ingat ya. Sekarang banyak orang-orang yang pandai mengelabui sesuatu. Makanan-makanan terkadang dinamakan dengan nama yang tidak dengan nama aslinya. Ya, barakallahu fikum itu nanti akan jumpai di pinggir-pinggir jalan biasanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rica-rica B1, rica-rica B2. Ini pengalaman biar antum enggak tertipu. B1 daging apa kemarin? Daging anjing. B2 daging babi. Rica-rica jamu. Jamu itu anjing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum terkadang sengsu juga ada. Allahumusta'an Ya hati-hati barakallahu fikum. Kalau meragukan jangan ke situ. Ini kok gumpalan Bulat-bulat warnanya hitam ini digoreng apa ini? Ternyata didah, tahu didah enggak Darah ayam itu dibekukan digoreng. Kan meragukan ini, tinggalkan. Jangan malah wah nyicipin dulu. Kayaknya enak misalkan ini jangan. Karena kalau antum mencicipi sesuatu meragukan, khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Solusi yang terbaik tinggalkan sudah. Ini meragukan ini. Ambil yang jelas-jelas yakin gitu. Kita lihat. Taqulu minal halal bayyin wa tatrukul mashkuk fi engkau makan dari makanan yang jelas-jelas halal dan jelas dan engkau meninggalkan perkara yang meragukan, makanan yang meragukan. Fa tabahat 'alaika imra'atun hal tahrumu 'alaika biradha'in aw la tahrum? Ini perhatikan, ini penting juga ini. Ternyata ilmu fikih itu luas sekali. Apabila tersamarkan di hadapanmu ini perempuan ini mahram untukmu atau bukan mahram? Saudara sepersusuan atau bukan? Ingat-ingat. Saudara sepersusuan dulunya sebelum dihapus syariatnya. Kalau sudah 10 kali nyusu. sepuluh kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan atau saudara sepersusuan. Paham ya? Sepuluh kali nyusu sampai kenyang. Tapi ini syariat ini sudah dihapus diganti dengan lima kali nyusu sampai kenyang. Nyusu kenyang, nyusu kenyang sampai lima kali. Setelah itu baru dikatakan anak sepersusuan. Paham ya? Disebutkan oleh para ulama ini sekedar Nah barakallahu fikum pembahasan globalnya biar nanti antum gagal paham disebut oleh para ulama bahkan kalau seandainya air susunya dimasukkan dalam nah barakallahu fikum kaleng atau yang semisalnya selama dia minum sampai kenyang lima kali dikatakan anak sepersusuan paham ya nah barakallahu fikum maksudnya itu kenyangnya itu bukan antum yang lepaskan tapi lepas sendiri kenyang kemudian nyusu lagi dari ibu tersebut berapa kali ini lima kali nyusu mahramnya saudari sepersusuan seperti mahramnya saudari kandung saya keliru itu ya Nah, barakallahu fikum mahramnya sepersusuan seperti mahramnya apa? Saudara kandung. Mahum? Naam. Nah, kalau ragu ini perempuan ini saudari sepersusuan atau bukan? Utrukha wa tazawwat al-mar'ata allati laysa fiha syakkun. Tinggalkan wanita yang meragukan tadi, nikahilah wanita yang tidak meragukan. Cari yang lain itu selanjutnya. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din ini merupakan kaedah yang sangat besar dari kaedah-kaedah agama yang mulia ini. Da'ma yaribuk ilamala yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. al yakinu layazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.